adalah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du Meski Qala musannif rahimahullah ta'ala Qala syekhul islam ibn taymiyah Kafil aqidatil wasiyati Wasitiyati min majmu'il fatawal ibn qasimin Bifasl kalami ala al maiyati Qala wa kullu hadal kalami Lagi dhakarahu Allah subhanahu Min annahu faqal arshi وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصن عن الظنون الكاذبة وقال في الفتاوى الهروية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته wala yasibul hasibu anna syai'an min dzalika yunakidu ba'duhu ba'dan albatata mithlu an yakuna al ma fil kitabi was sunnati min anna Allah fawqa al-arsi yukhalifu adh-dhahira bi qawlihi wa huwa ma'akum wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fa inna Allah kibala wajhihi wa nafi dzalika fa hadha ghalatun wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan wa huwa fawqa al-arsi haqiqatan kama jama Allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir fa akhbaru annahu faqal arsy ya'lamu kulla shay'in wa huwa ma'ana aina ma kunna kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsin awali au ali wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi indaha kalamuhu rahimahullah nah. Syekhul Islam Taimiyah eh, di Akidah Wasitiyah yang Akidah Wasitiyah ini ada di Menjemuk Fatawa jilid yang ketiga di pasal pembahasan tentang masalah ma'iyah beliau mengatakan dan semua perkataan yang Allah sampaikan Allah sebutkan bahasanya dia di atas ars dan dia bersama kita adalah satu hal yang hak semuanya semuanya atas e, sebagaimana makna hakikinya tidak perlu diutak atik ya, tidak perlu diselawengkan maknanya akan tapi perlu dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta kemudian e, beliau di, di majmu e, di fatwa al-hamawiyah yang ini juga ada di Majmu' Fatawa di jilid yang kelima itu Majmu' ya orang mim Mujma'ul Amri dan intinya inti dari masalah ini Mujma'ul Amri fidalik dan kesimpulan dalam masalah ini bahasanya Al-Quran dan Sunnah terwujud dengan keduanya bidah yang sempurna dan cahaya yang sempurna bagi siapa saja yang merenungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya dan dia berniat dan bermaksud mengikuti kebenaran dan berpaling dari menyelewengkan kata dari tempatnya dan tidak melakukan ilhad penyelewengan terhadap nama Allah dan ayatnya dan janganlah menyangka satupun orang yang menyangka bahasanya ada satu dari dalil Quran dan Sunnah sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain sama sekali tidak ada Semisal ucapan perkataan orang yang mengatakan keterangan dalam Quran dan Sunnah yang mengatakan bahasanya Allah di atas ars itu menyelisih zahir dari firman Allah wa ma'akum dan di Allah bersama kalian dan menyelisih zahir hadis Nabi jika salah satu kalian berdiri mengerjakan salat maka Allah di arah wajahnya dan dari dalil yang semisal maka anggapan adanya pertentangan antara dalil wahyu satu dengan yang lain adalah satu hal yang keliru. Padahal keadaan e, letak kekeluarannya adalah karena Allah bersama kita secara hakiki dan dia di atas ars secara hakiki pula. Ini, sebagaimana Allah kumpulkan dua hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hadid yang telah berulang kali kita baca. Fa'akhbara e, annahu fawqal arsi maka Allah kabarkan dalam surat Al-Hadid Ayat yang keempat anak fokal ars Maksudnya dia di atas ars Dan dia mengetahui segala sesuatu Dan dia bersama kita di mana saja kita berada Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Awal Wallahi eh, Wallahu fawqal arsi dan Allah di atas ars dan dia mengetahui ma'antum alaih keadaan kalian. Ya, hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diatkan oleh Lalikai di Sarah Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah Ibn Abi Asim di Sunnah dan yang lainnya wan nafsuhu dengan redaksi sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umairah dari Al-Ahnaf bin Qais dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib za'ama za'ama bimakna qala kalau kana jalisan bil bataha Sesungguhnya dia duduk di uh, di satu daerah namanya Bataha fi isabatin bersama sekumpulan orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihim dan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah mereka maka tiba-tiba lewatlah mendung lalu Nabi memandangi mendung lalu mengatakan Tahukah kalian apakah kalian mengetahui apakah Mas hadhihi apa nama hal ini? Nama benda ini para sahabat mengatakannya adalah mendung, awan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bal musni dia adalah namanya al musni artinya juga mendung atau awan. Kalau bal musni juga bisa disebut awal bus wal musnu eh, dia juga disebut al musnu artinya juga menduk. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul bertanya, tak tadruna tak bu'du ma baina sama'i wal ard? Apakah engkau tahu jarak antara langit dan bumi? Para sahabat mengatakan la wallahi madri demi Allah kami tidak tahu. Kalau akan Nabi katakan ina bu'da ma bainahuma sesungguhnya jarak di antara keduanya ini boleh jadi satu, dua, tiga, uh, uh, 73 atau 72 atau satu tahun Wasama allati fawqaha kadzalik. Demikian pula langit lapis satu lapis langit ke langit berikutnya kadzalik seperti itu. Hatta ada sebuah asamawat demikian Nabi katakan sampai uh, tujuh langit tujuh lapis langit. Kadzalika semuanya seperti itu. Jarak antara satu lapis dengan lapis berikutnya 73 atau 72 atau 71 tahun perjalanan. semua kau kata fauqa dalika asma usabi'ah kemudian di atas e, langit yang ketujuh naharon terdapat sungai ya antara sisi atas sampai sisi bawahnya sama sebagaimana cara antara satu langit dengan langit berikutnya Suma fauqadzalika kemudian di atas hal itu ada sama niatu awan delapan kan nggak salah awal maknanya e, lembu atau sapi baina atlafihina wa raqbihinna ma baina sama'in ila sama'in jarak antara adlaf jarak antara kukunya, jarak antara kakinya, telapak kakinya sampai ke lutut adalah sebagaimana jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Thumma faqa al-ars. Kemudian di atas punggungnya eh, di atas punggung delapan tadi delapan awal tadi terdapat ars baina asfalihi wa ala ma baina sama'in ila sama'in eh, antara bagian bawah ars sampai bagian atas ars adalah sebagaimana jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Wallahu tabaraka taala fauqa dzalik dan zat Allah ada di atasnya lagi. Al-Albani mengatakan dalam Dilul Jannah tas untuk sunnah Ibn Abi Asim uh, eh, sanatnya daif dalalati nususil ma'iyati sawa'un ma'akana minha aman al khasun wa huwa haqqun wal haqqu la yatana hubu wala yunafi ba'dihu ba'dun al haku hakun, wal nususil ma'iyati hakun, wa ma'afadadhu min ma'iyati lai azza wa jala amatan al khasutan hakun, wala yunafadu syai'un min hal akhari minhal akhara Inna minhal akhara talisan yang sulul yang sulul ta'amil fasiri li khususil ma'iyati sawa'un kanat min ayat tanzilil karimi aw min sawihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ila qama ahadukum illa sulati fala ya fala yat fala yabsuqanna fala yabsuqanna Nah, kesimpulan hata takdir penjelasan ini adalah sebagai berikut yang pertama, ini semua dalil yang datang minususil ma'iyah berupa dalil-dalil tentang ma'iyah adalah hak sebagaimana makna hakikinya dan wajib kita jaga dari prasangka yang dusta dan imajinasi yang mengada-ada. Dan yang kedua tidak ada pertentangan dan tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tentang ma'iyah baik dalil yang bersifat umum ataupun kan khusus semuanya adalah kebenaran dan kebenaran tidaklah mungkin bertentangan dan tidaklah sebagiannya berlawanan dengan sebagian yang lain kebenaran adalah kebenaran maka dalil-dalil tentang ma'iyah adalah benar dan isi kandungannya berupa ma'iyatullah yang bersifat umum atau kan khusus itu juga benar tidak ada satupun yang bertentangan dengan yang lain Kemudian poin yang ketiga akan didapatkan oleh orang, orang yang merenungkan dan orang yang jeli, orang yang melihat dari dalil ma'iyah baik berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih semisal hadis jika salah satu kalian berdiri mengerjakan sholat janganlah dia meludah ke arah depannya karena Allah Subhanahu Wa Taala di arah wajahnya di sini muttafaqun alaih diriatkan oleh Bukhari dan Muslim eh, diriatkan oleh Bukhari dikasih judul bab bab larangan al-busaq meludah di masjid eh, waktu salat ketika salat dan yang lainnya dengan redaksi dari Abdullah bin Umar sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada ludah di dinding kiblat. Lalu Nabi menggosoknya, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia, kepada para sahabat dan Nabi katakan jika salah, satu kalian mengerjakan salat, maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya karena Allah ada di arah wajahnya manakala dia salat. Dan mimbar faedah perlu di Eh, diketahui bahasanya eh, Syekh eh, Al Albani sebagaimana di silsilah sahihah pendapat larangan meludah ke arah kiblat ini bukan hanya berlaku dalam sholat di luar sholat pun demikian di dalam masjid ataupun di luar masjid juga demikian ini pendapat beliau namun uh, uh, pendapat yang lebih tepat uh, sebagaimana mafhum mukhalafah di hadis ini bahasanya ini tidak bersifat umum namun uh, khusus ya, ketika dalam kondisi sholat dan berbagai uh, ayat dan hadis uh, yang lain. Eh, maka Allah Subhanahu wa taala itu meliputi makhluknya dan dia bersama makhluknya di mana saja mereka berada. pada zatnya ada di atas ars, istiwa ya, di atas ars. Wahdahu wal haq, ini adalah yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya walidrikuhu namun tidak ada yang bisa memahami kecuali orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima majaa dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya karena sebenarnya dalam Al-Quran dan Al-Quran, Al-Quran yang mulia dan uh, sunnah dan dalam hadis terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima petunjuk dan agama yang benar itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masakus. بينهما وكل شيء في القرآن تدل فيه تناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإن لم يتبين لك فعليك بطريق في طريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند رب من عند ربنا وكل الأمر وكل الأمر و وكل وكل الأمر وكل الأمر إلى منزل منزله الذي يعلمه واعلم أن الفتور في عينك أو في قلبك أن القرآن لا تناقض فيه وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله القرآن لا تناقض فيه وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي ابن الموصلي لابن الموصلي Tabaatul Imam fi siyaq kalamihi في سياق كلامه على على المثال التاسع مما قيل انه مجاز قال وقد اخبر الله انه مع خلقه مع قومه مستويا على عرشه وقرن بين الامرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وإنه وإنه استوى على عرشه وإنه مع خلقه يبصر يبصر يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأولي والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق Nah, dan ketahuilah bahasanya e, menjelaskan atau menafsirkan ma'iyah dengan makna zahirnya sebagaimana makna hakikatnya yang layak bagi Allah Ta'ala itu tidak bertentangan dengan mazhabata min uluwillahi ta'ala dengan satu hal yang ada dalam dalil yang salih, yang sahih yang mengatakan bahasanya Allah zat Allah itu ulu di atas sana di atas ars dan sisi tidak ada pertentangan di antara dua hal ini adalah dari tiga sisi penjelasan. Yang pertama, sebenarnya Allah Ta'ala memadukan di antara keduanya untuk dirinya dalam kitabnya Al-Mubin yang nyata, yaitu Al-Quran yang tersucikan dari pertentangan. Dan apa yang Allah padukan di antara keduanya dalam Al-Quran, maka berarti tidak ada pertentangan di antara keduanya dan uh, dan kaidah dalam masalah ini adalah segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran kalau engkau sangka adanya pertentangan eh, fima yabdulaka dalam apa yang nampak bagimu dalam pandangan sekilasmu fatadabahu maka renungkanlah sampai jelas bagimu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena tidak ada pertentangan, pertentangan di antara keduanya karena Allah berfirman, tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu e, datang dari selain Allah, tentu mereka akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. E, maka tidak ada perselisihan antara satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain itu dengan syarat tadabbur. Adapun sekilas, pandangan sekilas maka boleh jadi nampak ada pertentangan. Syarat e, untuk tidak ada pertentangan antara e, satu ayat dengan ayat yang lain adalah tadabbur. Fa'ilam yatabayan lakan jika telah dipikir-pikirkan sudah tidak jelas juga maka wajib bagimu untuk mengikuti jalan orang-orang yang kokoh ilmunya yang mereka mengatakan ketika mereka jumpai ayat-ayat yang membingungkan mereka kami beriman dengan Al-Quran semua ayatnya datang dari sisi Rabb kami wakilil amra dan serahkanlah permasalahan tersebut kepada zat yang menurunkannya ya, Allah ya'lamu yang mengetahui makna dan maksudnya dan yakinilah bahasanya al-qusur fi ilmika. anda tidak faham cara untuk memadukan dua hal yang nampak bertentangan tersebut karena kedangkalan ilmu anda au mika atau kedangkalan pemahaman Anda. Karena Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya. Eh. Wa ila hadzal wajhi dan penjelasan ini disyaratkan telah disyaratkan oleh Syaikhul Islam dalam perkataannya Al-Qur'an la tanak fihi, Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya. Eh, atau ini berulang ya Wa ila hadzal wajhi asar sahul Islam fi qawlihi fi masabaqa kama jama Allah bainahuma. Ada kata yang berulang. Harusnya wa ila hadzal wajhi asar sahul Islam Ibnu Taimiyah fi qawlihi fi masabaqa kama jama Allah bainahuma. Selain itu tolong dicoret. Wakadhalika Ibnu Al-Qayyim demikian pula Ibnu qayyim sebagaimana dalam Mukhtasar Sawaikul Mursalah kalau mukhtasar eh, kalau Sawaikul Mursalahnya karya Ibnu qayyim kalau mukhtasarnya itu karya Ibnu Musili Tab'atul Imam yaitu maksudnya cetakan Jami'atul Imam cetakan tok itu singkatan dari atau yang cetakan Al-Imam Jamiatul Imam menustas Imam Al-Imam Nusud Fisiat kalamihi dalam rentetan perkataan beliau ketika membahas tentang contoh yang kesembilan yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai majas qal Ibnu Qayyim mengatakan dan Allah memberitakan bahasanya dia bersama makhluknya padahal padahal eh, zatnya itu istiwa di atas ars dan Allah gandengkan dua perkara ini istiwa dan ma'iyah kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ayat di surat Al-Hadid Suma kemudian Ibnu Qayyim mengatakan maka Allah katakan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah istiwa di atas ars namun meskipun demikian dia bersama makhluknya dia melihat amal-amal makhluknya dari atas arsnya sebagaimana dalam hadis Awan dan Allah di atas ars melihat apa keadaan kalian fa'uluhu maka dan Allah yang ada di atas sana tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya dan kebersamaan Allah tidaklah membatalkan ulu haqqun bahkan dua-duanya adalah sebuah kebenaran ya, iman La tunaqidu ma'iyatullahi uluwahu فيها أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه من خلقه يبصر أعمالهم يعني صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها لا يخفى عليه منها شيء الأمر الثالث أن ما ذكر في الكتاب الكريم أن ما ذكر في الكتاب الكريم أن ما ذكر في الكتاب الكريم كل هذا يتناقض بل هو حق مصدق بعضها بعضا سواء في ذلك amrul bului awil istiwa awil istiwai wal ra'iyati wa ghairi dzalika min al ahkami allati awda'aha Allah subhanahu wa ta'ala kitabahu sawa'un sawa'un kana amran aw nahyan aw khabaran taqulu ma tadammanahu hadha kitabul azizu haqqan haqqan wa sidqan wa nah Aku katakan eh, penjelasan di atas memuat empat poin yang pertama, tidak ada uh, ma'iyatullah itu tidaklah membatalkan ulu dan ulu tidaklah membatalkan ma'iyah. Bahkan masing-masing kedua keduanya adalah benar sebagaimana makna hakikinya. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di antara keduanya dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam ayat di surat Al-Hadid yang telah lewat. Ya Allah sebutkan di, di ayat tersebut pastinya Allah menciptakan langit dan bumi kemudian dia istiwa di atas ars dan dia bersama makhluknya melihat amal-amal makhluknya baik amal tersebut kecil ataupun besar lembut ataupun besar layak fa'alihi min hasyai'un tidak ada satupun perbuatan makhluk yang tidak dia ketahui poin berikutnya adalah e, semua yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya adalah tidak uh, tidaklah saling bertentangan Bahkan semuanya adalah kebenaran, sebagian yang membenarkan sebagian yang lain. Sama saja dalam hal ini eh, bidzalika amrul ulu baik berkaitan dengan masalah ulu, istiwa, ma'iyah ataukah hukum-hukum yang lain yang Allah letakkan dalam kitabnya baik berupa perintah, larangan ataukah berita maka semua isi kandungan kitab yang mulia ini adalah kebenaran jika dia adalah berita maka itu sedekun Berita yang benar Jika dia perintah dan larangan Maka dia perintah dan larangan yang adil Pak, Alhamdulillah. Eh, Wiwi Al-Amru Ar-Rabi'u Anakulama Auda'a Bil Quran Al-Karimi Min Akamillahi Azza wa Jalla Wa Akhbarihi Dan bagi lil muslimin Ayyatadabbaruhu Fasawfa Yazharu natijatan natijatu nati natijatu hadat tadabburu hadat tadabburi hadat hadat tadabburi anna kullama tadamanahul qur'ana qur'anu al-qur'anu hakun ala haqiqatihi wa yasduqu wa dohu ba'dahu ba'dan fa inna fahimahu kana biha wa illam yafhamhu fawwada ma khafiya alaihi alaihi mimma awda'a fil kitabi fil kitabil karimi ila alimi ila alimihi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi tariqatul rasikhina fil ilmi alladina nawahullahu nawahullahu bisyarafihim bisyarafihim bisyarafihim wa fatihim, wa azimi qadrihim id akhbaro id akhbaro anhum biqaulihi wa rasikhuna fil ilmi yaquluna Nah, uh, dan yang keempat, semua yang Allah letakkan dalam Al-Quran berupa hukum, berbagai aturan, dan berbagai berita, sepatutnya seorang muslim untuk merenungkannya supaya nampaklah baginya hasil dari perenungan tersebut. Hasilnya adalah semua isi kandungan Al-Quran adalah benar sebagai makna hakikinya. Eh, sebagian yang membenarkan sebagian yang lain. Fa'in fahimahu karena biha maka jika dia paham hal ini karena biha maka itulah yang diharapkan maka jika dia tidak paham fawadha maka adalah dia serahkan apa yang tidak dia ketahui berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah letakkan dalam Al-Quranul Karim adalah dia serahkan kepada yang mengetahuinya itu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri inilah jalan orang-orang yang kokoh ilmunya yang Allah sebut-sebut kemuliaan mereka, kelebihan mereka dan tingginya martabat mereka dengan Allah beritakan tentang ucapan mereka ya, dalam firman-Nya dan orang-orang yang kokoh ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengan seluruh Al-Quran Wahyu وهذا wa tamamul الانقياد لحكم hukmillahi wa hukmi صلى sallallahu alaihi wasallam wa khabarillahi wa khabarillahi wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam fasya'nul muslimil haqqi fasya'nul muslimil haqqi alladhi hadahu Allah ila sidqi wa tasdiqi wa syarha sadrahu litaslimi an ma wa yakilu ma la ya'lamu wa yakilu ma la ya'lamu min al-akrami wal akbari ila Allah subhanahu wa ta'ala nah wa hadha wa tamamul inqiyat inilah sempurnanya kepatuhan kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya berita yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya fasadul muslim ay sifatul muslim maka sifat seorang muslim sejati yang Allah berikan petunjuk pada ke, uh, pada kejujuran, watasdik dan membenarkan dan Allah lapangkan dadanya untuk pasrah kepada Allah adalah eh, yastamil ma'alima mengamalkan apa yang diilmui dan menyerahkan apa yang tidak diketahui berupa hukum atau berita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ismail والحسني أن حقيقة معنى معية لا لا تناقض العلو لا تناقض العلو فلا فالاستماع الاجتماع بينهما ممكن في حق ممكن ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زل ما زل ما زلنا نسير ما زلنا نسير والقمر والقمر معنا wala ya'du wala yu'addu wala yu'addu zalika tanaquda wala atau yafhamu wala yafhamu minku ahadun anna al-qamara anna fil ardi fa idza kana hadha mumkinu mumkinan mumkinan fi haqqi makhluqi wa محيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب الأولى أولى من باب الأولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في استماع الاجتماع في المكان Nah, sisi kedua tidak ada pertentangan antara ma'iyah dengan istiwa atau ulu adalah uh, hakikat dari makna ma'iyah tidaklah pertentangan, tidaklah membatalkan al-ulu. Buktinya terkumpulnya dua hal di atas, satu hal yang mungkin untuk makhluk. Karena dikatakan dalam bahasa Arab yang fasih, mazilna nasiru, kita terus saja berjalan wal qamaru ma'ana dan rembulan bersama kita. Maka dikumpulkan antara ma'iyah dengan realita bahasanya benda rembulan itu nun jauh di sana. adu dalika dan kalimat semacam itu tidaklah dinilai tanah ya, bertentangan dan tidak ada satupun orang yang memahami dari kalimat ini bahasanya rembulan turun ke bumi maka jika terkumpulnya antara ulu dan ma'iyah itu satu hal yang mungkin untuk makhluk maka untuk sang pencipta yang dia meliputi segala sesuatu ya, e, maka dia bisa meliputi segala sesuatu ma'uluwihi padahal dia di atas sana maka mimbabil aula tentu ini lebih bisa lagi e, dan hal ini satu hal yang bisa dikumpulkan karena pengertian ma'iyah tidak mengharuskan istimak berkumpul di tempat yang sama. Dani. Al-Mujallad Al-Fatisu Anak kalimat sama utlikat فليس ظاهرها فليس ظاهرها فليس ظاهرها في اللغة إلا إلا المقارنة إن المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة مماسة أو محادة أو محادة أن أن يمين فإذا قيدت بمعنى فإذا قيدت بمعنى dalat alal maka alal muqaranati fi fida makna fa innahu yuqalu ma nasiru wal qamaru ma'ana awin najmi ma'ana najmu ma'ana awin najmu ma'ana wa yuqalu hadzal hadzal mata'u ma'i hadzal mata'u ma'i li mujami li mujama'atihi laka ma'atihi laka wa in kana fawqa ra'sika fa kini ma'a khalqihi haqiqatan Nah, wa ilaha dan ini dan uh, poin kedua ini telah disyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Fatwa Hamamiyah yang ada di Majmu' Fatwa tepatnya di jilid yang kelima. suka di Fatwa Hamamiyah Ibnu Taimiyah mengatakan Sebenarnya kata-kata ma'a dalam bahasa Arab ila utliqa jika disebutkan begitu saja maka makna zahirnya dalam bahasa Arab tidak lain kecuali mukoronah mutlaqah, sekedar bersama. Tanpa mewajibkan kebersamaan tersebut tanpa mewajibkan dan mengharuskan memasak saling bersentuhan. Tanpa mewajibkan harus lurus eh, di kanan di kanan seseorang atau di kiri seseorang Faida kaidat atau kaidat eh, fi makna dan ma'ani maka jika kemudian ma'a tersebut ditambah dengan keterangan yang lain maka dalat alal muqarnah fi dzalikal ma'na maka ini menunjukkan kebersamaan dalam ini, makna yang ditambahkan dalam kata yang ditambahkan buktinya dalam bahasa Arab ada kalimat yang fasih Mazilnya nasiru kami terus berjalan dan bulan bersama kami atau bintang bersama kami. Demikian juga ada kalimat hadal mata ma'i benda ini barang ini bersamaku limu jamaati hilaka karena dia eh, itu bersama dengan anda meskipun ternyata dia posisinya di atas kepala anda maka perlu dikatakan al-ma'i al-mata'u ma'i Tidaklah al-mata umai mengharuskan atau di samping kanan bareng. Boleh jadi di atas kepalanya. E, maka Allah bersama makhluknya secara hakikat, secara hakiki dan dia di atas, eh, zatnya di atas ars secara hakiki pula. E, sekian kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Uh, mengatakan kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah dua poin yang pertama, ma'iyah dan ulu bukanlah dua hal yang bertentangan dan bukanlah dua hal yang bertolak belakang. Tidak pula bertabrakan oh, untuk makhluk. E, yang menjelaskan hal ini adalah contoh kalimat la nazala nasir wal qamaru ma'ana. Kami terus menerus berjalan dan rembulan bersama kami. Dan tentu rembulan tidaklah mukhalitan tercampur dengan lil musad eh, dengan orang-orang yang berjalan, tidak pula dengan orang-orang yang duduk. Maka rembulan bersama mereka yang berjalan dan bersama yang duduk. Maka jika ini adalah satu hal yang mungkin untuk makhluk bersama makhluk, maka mengumpulkan ma'iyah dengan ulu adalah fihakil khalik untuk sang pencipta bersama makhluk tentu satu hal yang jelas-jelas lebih mungkin lagi. Fal qamaru ma'atifaqil uqala maka rembulan dengan sepakatan orang-orang yang berakal ala anna ma'al musafir wa ghairihi itu bersama musafir dan yang lainnya. Dan rembulan tidaklah bersampur dengan musafir tidak pula yang lainnya. Maka demikian pula Allah bersama makhluknya dan tidak bercampur dengan makhluknya karena kaidah dalam masalah ini tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ma'iyah dalam bahasa Arab adalah semata-mata eh, bersama. Tidak mengharuskan harus saling bersentuhan, tidak pula bercampurnya zat. Fatustamal fil maka kita gunakan kata-kata ma'iyah ya, fil maghrib di tempat yang waradat fihi atau dapat eh, kata-kata ya, tersebut badannya ya, dan tidak kita berlakukan secara umum maka jika ada orang mengatakan barang ini bersamaku dan dia, dan barang itu ada di atas kepalanya atau dia peluk di dadanya maka ini adalah kebersamaan dan kebersamaan di sini adalah kebersamaan, bersentuhan dan bercampur. Sedangkan kalimat aku berjalan dan rembulan bersamaku eh, sedangkan nanti orang yang melihat lama layar tidaklah melihat adanya atau percampuran zat ataukah persentuhan antara orang tersebut dengan rembulan. Maka tidak boleh makna ma'iyah dalam hadal mata ma'i itu kemudian kita berlakukan kepada asiru wal kumaru ma'ana. Makna ma'iyah dalam hadal mata ma'i itu yang cuma berlaku di situ saja. Itu yang dimaksud tustakmal fi morid aladhi warotat fihi. Maka ma'iyah di kalimat ini ya berlaku di situ saja. Jangan kemudian dilebarkan maknanya dipakai dipahami untuk kalimat yang lain. Faya maka ma'iyah idan jika demikian adalah semata-mata mendukan kebersamaan eh, wa ya fikuli maudin bihasabihi dan yang namanya kebersamaan masing-masing eh, Fikuli maudin di, eh, di tiap di, setiap tempat bihasabihi sesuai dengan sesuai dengannya. Wa sadaqa rahimallahu ta'ala fa inna man kana aliman bika mutali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma'u ma taqulu wa yara ma taf'alu wa yudabbiru jami'a umurika fa huwa ma'aka haqiqatan wa in kana fawqa arsi haqiqatan anal ma'iyata la tastalzimul istima'a fil makani dan benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah maka zat yang mengetahui Anda melihat Anda, menyaksikan jadi saksi atas Anda, mendengar semua apa yang Anda katakan dan melihat semua apa yang Anda lakukan, mengatur semua urusan Anda, maka dia bersama Anda secara hakiki. Meskipun zatnya ada di atas ars secara hakiki pula, karena ma'iyah tidak mengharuskan berkumpul di satu tempat. Kata Pansara ini adalah penegasan eh, mata kodam yang kalam Syekhul Islam Temiyah, perkataan Syekhul Islam demia yang telah lewat maka penulis Musannif yuwatin menjelaskan Ana makna usitukun wa haqqun Bahasanya makna perkataan sekulisan itu adalah benar dan benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama makhluknya dengan pengertian mengatur makhluknya Menjaga, mengetahui Berkuasa atas makhluknya Mendengar dan melihat eh, Makhluknya Maka bagaimanakah Eh, layakunu ma'akhalqihi tidaklah kita katakan dia bersama makhluknya meskipun dia zatnya di atas aks istiwa di atasnya Aktafi bahada al-qadar wa sallallahu alaihi ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa